I'm up in them oldies. Terus berlari Tidak kenal patah hati Asal kau mengenangku bahagia Terus berlari, tak kenal patah hati Him? Eh, piye, Gam? Mampir sih. Oh, nek kono berita apa lho iki lho. Wes, Im. Ah, kowe aku kok celek, kok celek. Bro, sesuk nonton Mbak Sia Eh nonton, nang kita ora nonton Aku ini ngomong emang mbak tinggal mau cokoran. Hmm, cerewetmu ngalahi bojoku wae. Wah, Entar cap, bau nyilih duit tak gunakan PSM sesuk. Wah, debu es pas-pasan aku baru pulang ini, Bro. Kurang. Kowe ngerti dhewe to nek aku wong pokil. Mas, kowe pokil konceleng kowe iki wis jan tobat. Terus nek cara kono awak dol motor wae. Aku yo motor loro. Sama tak dol iki apa sik iki ya? kasih ini baik nah sih ninjane kan serta gue betul tias gitu loh ya loh saya tak boleh đấy mang quên quá con lôi ra hết chứ sao tao nào lah oleh duit sepuluh juta so tak nggo nyangoni tias karo tak nggo bojo gitu loh Terus ya bisa ana motor siji ya, kan. apa ini? wait bro. Wah, jika rakyat tenan les kau duit. Ya bareng dal motor ngono lho. Kuwi tanange tau ngopo? Ah tak nggo nonton PSM, aku ini wani perih nek nggo nonton PSM. Waduh tenan kowe. Wah, engko mengi iso engko party kowe. Oh siap. Kowe sak wong to sik wak Chelsea papat. Wah, siap. Nek ngono aku tak bali sik wae. Ya, siap sik ya. Ya, suwun ya. Tenan lho. Oh, engko bengi. Tak anteni. Oke, siap. Siap. chicken shop. I mean, it's a lot to have a vậy chị em cầm cớ vậy xe mình nàng biết đâu chạy chị vậy xe mình ghế hai khả năng ngành tạm gớm cầm cớ mình nàng biết Kakak nak tak? saya Imam Priyono Dwi Putranto Wakil Wali Kota Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-86 untuk PSM. Semoga PSM mampu selalu melekat di hati masyarakat Kota Yogyakarta dan mampu bertahan menjadi divisi utama di kompetisi Republik Indonesia saya berharap agar semua masyarakat kota Yogyakarta mari kita dukung PSIM dengan kebersamaan karena kebersamaan masyarakat kota Yogyakarta akan membawa jaya PSIM sehingga PSIM menjadi kesebelasan yang betul-betul melekat di hati rakyat Yogyakarta karena semua sepak bola di Indonesia itu dari Yogyakarta ke Indonesia. Sekian, terima kasih, sukses selalu untuk PSM, hidup PSM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sujan Narto, Ketua DPRD Kota Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun PSM yang ke-86, tepatnya tanggal 5 September tahun 2015. Semoga dan harapan kami penggemar PSIN tetap loyal dan menjaga kondisivitas kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Uh, sebetul sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang tergabung dalam PSIN, baik supporter maupun pemain bagus manajemen dan supporting uh, sistem yang ada di Yogyakarta bahwa saat ini BSM Yogyakarta telah menginjak usia 86 tahun dan sebab itu uh, kami ucapkan selamat bahwasannya PSM Kota Yogyakarta dalam cikal bakal eh, persepak bolaan Indonesia di mana sejak tahun 29 atau 1929 sampai dengan saat ini masih eksis dan semoga ke depan dalam suasana yang masih hiruk pikuk tentang persepak bolaan Indonesia PSIM masih bisa mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu klub sepak bola Indonesia yang uh, merupakan uh, teladan bagi klub-klub sepak bola lainnya. Semoga ke depan PSIM tetap jaya, tetap mempertahankan eksistensinya dan selalu dekat dengan hati masyarakat tadi saya kira itu saya Danang Rudiat Moko selaku Dewan Pembina Medan mengucapkan selamat dan sukses selalu buat BSM hidup BSM selamat ulang tahun PSM ke-86 di Agrid selamat ulang tahun PSM ke-86 Semoga PSM tambah jaya selalu selamat ulang tahun pada PSM yang ke-86 Insya Allah kedepannya PSM akan tambah lebih baik lagi peduli akan pembinaan juga uh, peduli terhadap iklim sepak bola di Yogyakarta uh, sekali lagi terima kasih kami dari manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada wadah supporter kami yang yang sudah memberikan apresiasi kepada PSIM di ulang tahun yang ke-86 ini. Harapan manajemen ke depan support kami dengan cerdas. Saya Ipung Purwandari sebagai pecinta bola khususnya PSM eh, pada hari ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada PSM yang ke-86. Semoga PSM semakin sukses bisa bangkit kembali dalam keterpurukan gula yang pada saat ini seperti ini juga semakin jaya eh, bisa mengukur prestasi dan yang bisa dipersembahkan untuk masyarakat Jogja jayalah PSMU Happy Anniversary PSM 86 Bia Gritas. Selamat ulang tahun PSM yang ke-86 Semoga tambah Selamat ulang tahun PSM yang ke-86. Selamat ulang tahun PSM yang ke-86. Selamat ulang tahun PSM yang ke-86. Merdeka! Selamat ulang tahun untuk PSM yang ke-86. PSM Selamat ulang tahun PSM yang ke-86. Biarkes. Kami dari Holland. ulang tahun untuk PSM yang ke-86. Biar Betas. <laughs> pak pak oh iya mas ada apa boleh saya duduk mas oh mari mari silakan silakan ada apa mas ya mau tanya tentang PSM Jogja pak oh iya iya gimana PSM mas uh, tahu pemain asing asal Cili tahu pemain asing asal Cili itu Hemi Sandoval mas ya ya Jamie Sandoval ya ya uh, Bapak minta tolong kasih pesan kepada PSIM Jogja? Oh ya, saya <clears throat> sebagai orang Jogja, saya sangat berharap sekali PSIM bisa kembali menjadi tim yang ditakuti lawan seperti waktu uh, satu grup bersama Persija, satu grup bersama Persib dan lainnya mas uh, ketika kita berada satu grup dengan Persela itu sangat membawa kebanggaan sendiri bagi supporter Jogja mas mungkin seperti itu mas ya Pak dan saya juga berharap uh, eh, PSM bisa kembali ke kasta tertinggi kalau sekarang ISL kalau dulu masih di divisi utama itu udah tinggi ya, tapi ya. sekarang ISL ya semoga PSM bisa kembali ke kasta itu lagi dan uh, menjadi juara seperti uh, waktu juara sejak di waktu yang lampau Ya udah Pak, terima kasih. Uh, pak, Pak, maaf tapi saya itu sebenarnya orang PSS ya Pak. Gimana? Mau PSS toh Jadi untuk terus merah. Ready? Action!